Raja Karimata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. Ana tulising yuan yen wong sabar lan narimo kinan jarto wo umure Kekadang wong mitra inate ing sa tomo lamun Loro wong iki panggone antuk tombo Sabda Pandita Ratu sebuah kisah penuh dilema tragedi cinta anak manusia perebutan tahta mabuk harta dan duniawi serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah paman memperhatikan hal itu? Hmm. Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu saja menggunakan kaitannya untuk melukai orang paman dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang seri ke-697 ini dengan para pemain Tata sebagai Barat Maut, Dedi sebagai Brahma Samudra, Norman sebagai Padrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Awas dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Samudra terlambat mengartikan kata-kata Badrawati. Namun sesaat setelah dia mengerti apa yang dimaksud Badrawati, maka kemarahan yang tiada terkira serasa meretakkan dinding kepalanya. Sementara di persembunyiannya, Lare Angon menggeleng-gelengkan kepala dan tersenyum melihat ulah bocah pemilik Raja Kalacakra itu. Ki Barat Maut dan beberapa awak kapal yang lain bagaikan patung batu di tempat masing-masing. Hah, turun kau bocah sangin. Ayo, turunlah kau berdebas setan. Jangan nangkring seperti munyuk di tempat itu kau, ha? Ayo, turunlah. Aku tidak mau turun. Ah. Aku tahu. Jika aku turun, paman dan anak buah paman yang galak-galak itu pasti akan membunuhku. Tentu saja aku akan tetap berada di sini. Kau tidak akan bisa berada di tempat itu selamanya. Uh, boleh? Aku membuka peti ini, melihat isinya paman bajak laut. Ah, ah, ah, gila, ah, jangan lakukan itu. Wah, sayang sekali paman. Aku sungguh sangat berminat melihat apa isinya. Maaf paman, aku terpaksa membukanya. Oh, iblis, gedebah. Hei, eh, jangan lakukan itu. Wah, bukan main. Isinya gemerlapan. Jika aku sudah mempunyai seorang istri, istriku tentu merasa senang sekali setengah mati. Saking senangnya, sampai semaput. Bila aku tunjukkan benda-benda ini, itu baru aku tunjukkan. Padahal belum aku berikan. Wah, kalungnya indah sekali. Permata bandulnya gemerlapan menyerap sinar-sinar bintang. Hei, bocah tengek. Kembalikan kalung itu ke dalam peti dan tutup kembali. Kemudian kau turun. Aku akan memaafkan kesalahan yang kau perbuat. Aku akan melempar benda ini. Ah, jangan. Mengapa? Ah, benda itu mahal sekali, tolong. Aku akan melemparkan kepadamu Paman Brahma Samudra, tanggaplah. Hah? Sauntai kalung berbandul permata yang gemerlapan dilemparkan oleh Badrawati. Bunda itu melayang nampak jelas dan gemerlapan memantulkan cahaya obor dan bulan sepenggal yang mulai naik. Dan dengan cekatan, Brahma Samudra menangkapnya. Oh. Bagaimana, Paman? Ah, <laughs> bagus. Bagus bagaimana? Ah, kau boleh melempar peti itu. Dan aku tidak keberatan kau tetap berada di ujung tiang itu selamanya. Aku akan memungut satu lagi. Wah, ini juga kalung. Bandulnya bulan sabit, permatanya gemerlapan. Akan tetapi, kali ini aku tidak akan melemparkan kepadamu, Paman Brahma Samudra. Ah, ah, pa, pa, pada siapa? Ah? Satu persatu, aku akan melemparkan ke laut. Ah. Jangan kau lakukan itu, bocah kecil. Lihat, Paman. Kalungnya ini aku lemparkan jauh ke selatan. Perhatikan dengan baik. Supaya Paman dan yang lain tahu. Di sebelah mana kalung ini jatuh. Siapa tahu nantinya ada yang berminat berbuat gila menyelam mencarinya. Oh, ah, ya. jah, ah, jangan, jangan. jangan. Ulah Padrawati benar-benar membuat jantung pimpinan bajak laut itu serasa retak dan menyebabkan dadanya bengkak. Semua orang yang berdiri di geladak kapal itu melihat kalung yang semula dipegang Padrawati itu seperti menyala dan gemerlapan ketika akan dilemparkan. Kalung itu melesat cepat ke udara untuk kemudian lenyap di telan ombak. Brahma Samudra bersama segenap awak kapalnya menggigil. Bagaimana paman? Bukankah permainan ini menyenangkan? Ah, demit. Bocah itu benar-benar iblis. Yang ampun, pedes. Konyol. Bangsat. Ah, kau mempunyai akal untuk memujuk bocah itu berlaut. Kalau ia membuang semua perhiasan di dalam peti itu, maka habislah payahku selama lima tahun terakhir ini. Kakang, Kakang Brahma Samudra belum menanyainya. Menanyai bagaimana? Kita belum mengetahui apa yang dikehendaki bocah itu. Apa maunya? Hmm. Baik, aku akan menanyainya. Woi bocah! Bagaimana paman? Apa sebenarnya yang kau kendaki dengan permainan gilamu itu, ha? Paman Brahma Samudra menanyakan apa yang aku kendaki. Iya, jawablah. Paman benar-benar ingin mengetahuinya? Iya. Paman akan terkejut jika mendengar apa jawabanku. Kaget yang paling amat dan paling sangat. Cepat sebut. Apa sebenarnya yang kau kendaki, ha? Mengapa paman tidak menanyakan kepada mau membarat maut. Hah? apa, Mengapa aku harus menanyakan kepada barat maut? Karena apa yang aku lakukan ini adalah suruhannya. Thank you. pikir-pikir, aku harus mengatakan sebenarnya. Aku memilih mengatakan apa adanya. Karena aku tidak sudi lagi paman perintah dan paman manfaatkan. Gila, gila, keparat, berdebar. Kau memfitnah aku buta tengik. Wah, mengapa paman justru mengatakan aku memfitnah? Bukankah aku justru mengatakan sebenarnya? Kira, Kira, kau kunyuk tolol. Jangan salahkan aku, Paman Barat Maut. Aku sudah tidak ingin mengabdi lagi padamu. Kira, setan alas, kunyuk, Kira, Benarkah apa yang dikatakan bocah itu Barat Maut? Kakak, dia, dia memfitnahku, kakak. Dia memfitnahku. Maaf, Paman. Aku tidak memfitnah. Aku mengatakan dengan sesungguhnya. Aku akan menceritakan kepada Paman Bama Samudra apa sebenarnya yang dikendaki oleh si Barat Maut itu. Katakan. Paman Barat Maut menyuruhku mengambil harta yang berada di dalam peti ini. Dengan harta yang sedemikian besar jumlahnya, maka Paman Barat Maut akan bisa bersenang-senang tanpa harus bekerja. Itulah tujuannya sebenarnya. Kemudian perintah yang kedua. Paman Barat Maut memberitakan kepadaku membakar kapal ini. Paman Barat Maut sudah lama menginginkan menjadi penguasa lautan tanpa saingan. Sebenarnya, dengan alat pengait yang berada di tangan itu, Paman Barat Maut ingin sekali menjangkau kepala Paman Brahma Samudra. Fitnah, fitnah. Ah. Nah, Paman Brahma Samudra, aku telah mengatakan yang sebenarnya. Sekarang, terimalah peti ini. Aku kembalikan padamu. Thank you. Badrawati melemparkan peti yang berada di dalam genggaman tangannya dan dengan cekatan Brahma Samudra menangkap peti itu yang kemudian segera diserahkan kepada anak buahnya. Pandangan Brahma Samudra bagaikan singa yang marah karena kehilangan kokornya anaknya. Barat maut mundur selangkah. Iblis kau. Fitnah itu fitnah kakang. Hmm. Bocah itu, uh, uh, bocah itu fitnah apa? Aku kau. Oh Kau masih akan mengatakan bocah itu memfitnah. Kau akan mengatakan dia memfitnah. Oh kakang, kau akan malang melintang di lautan menjadi bajak laut tanpa tanding. Oh. Malang melintang tanpa saingan? Tidak. Kau menginginkan hal itu? Kalau kau benar menginginkan itu, langkahi dulu mayat Rama Samudra. Kakang. Iya. Tunggu. Apa? Bocah itu telah memfitnahku, Kakang. Barat. Ya. Thank you. pertarungan yang dahsyat telah terjadi. Ilah golok drama Samudra yang besar dan lebar berkelepatan menari-nari. Pantulan cahaya bulan pada golok itu kemerlapan. Barat mau tidak mau mati begitu saja. Sebuah tangannya yang masih utuh segera mencabut golok. Sedang tangannya yang cacat, yang telah dipasangi pengait, ikut mencari celah serangan. Para awak kapal bajak laut itu mengepung pertarungan yang terjadi dengan rapatnya. Sementara Lare Angon sudah tidak bersembunyi lagi. ia bahkan berbaur di antara para awak kapal yang lain. Akal yang digunakan pada mati benar-benar kata Muhammad. Badrawati telah menebarkan fitnah di antara keduanya. Hingga sekarang mereka bertarung mati-matian. Keduanya sama-sama mempunyai ilmu yang tinggi, sama-sama ganas. Namun perimbangan akan berubah jika anak buah Brahma Samudra itu ikut menerjunkan diri. Namun nampaknya mereka semua menghormati sebuah perang tanding yang tidak boleh diganggu. Kedua-duanya sangat menguasai ilmu kolok. Sama-sama ganas dan pengkinas. Akan tetapi, ilmu yang dikuasai oleh Brahma Samudra masih lebih tinggi daripada orang Maha. Rampuslah kau di tanganku. Ya! Ah, oh, kakang, oh, bocah keparat itu memfitnah aku, kakang. Tidak percayakah kau kepadaku, Kakang? Kaulah hmm. yang menyimpan hati culas kepadaku. Aku tidak menyangka jika kau akan berkhianat kepadaku. Ya, kakak. gila! Kau gunakan senjata rahasia. Ais! Ya! memegang nyawamu. Kakak, aku baca itu Ya, fitnah. Kau boleh malang ah. melintang menjadi banyak laut tanpa tandingan barat maut. Akan tetapi di sana, di alam kematianmu, kau, kau tega kepadaku kau. Mampuslah kau, jangan kondeli nyawamu. Yeah! Oh, oh. Mitra Karimata, Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. tidak mengira Brahma Samudra melepaskan pisau-pisau terbang yang melesat nyambar sangat cepat. Salah sebuah pisau itu tidak bisa dihindari dan menancap ke dada kanannya. Brahma Samudra kemudian menyusul dengan serangan koloknya yang beruntun. Samparan pedang yang terakhir itu telah mengantar parat maut mengintip gerbang kematiannya. siap untuk membuangnya. Satu, dua, tiga, ya! Mampus kau, Barat Mawot! Motor kau! <laughs> Jadilah kau santapan binatang-binatang yang berderajat rendah di dalam air itu. Benar-benar sebuah tontonan yang menarik. Hai bocah kecil, kau tidak mau turun? Tidak, Paman. Aku akan tetap berada di sini. Mengapa kau tidak mau turun, ha? Aku ingin melihat perkembangan yang terjadi di sini. Perkembangan apa? Entah. Perkembangan apa, Paman Samudra? Akan tetapi aku yakin. Pasti akan terjadi sesuatu. Dan aku menunggu sesuatu. Yang akan terjadi itu dengan perasaan berdebar-debar. Katakan bocah tengik. Perkembangan apa yang kau maksud itu, ah? Mungkin kau perlu memeriksa peti hartamu itu, Paman Brahma Samudra. Hah? Aku melihat sesuatu yang aneh saat membukanya. Sesuatu yang sangat aneh. Aku bahkan sempat terkejut. Hah? Hah? Hah? Kenapa dengan petiku? Tadi, aku seperti melihat seekor ular hijau di dalam peti itu. Atau mungkin burung hantu mendekam. Atau Siapa tahu buaya. Oh. Atau hantu atau entahlah. Periksa saja paman. Mungkin benar-benar buaya. Buaya? Kau sebut ada buaya di dalam kong? Iya. Siapa tahu. Bukalah paman. Supaya kau bisa melihat buaya yang aku maksud tadi. Hei. Bawa apa itu kemari. Ini tuan. Buka. Alto! Conjunto! Jamput Kosong! Mana isinya? Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan, bocah tengek? Kau sembunyikan di mana hartaku? Tadi aku sudah menyebut di dalam peti itu terdapat ular atau buaya, Paman. Mungkin binatang gaib itu yang telah menelannya dan kemudian pergi menghilang. Turun kau bocah ke barat. aksa bocah itu turun Bunuh dia Jangan ada yang naik Kalau ada yang berani naik Maka aku benar-benar akan membuang buntalan ini Hah. Aku sudah letih ngomong. Lambilku meniran, bibirku letih. Aku ingin beristirahat bareng sejenak. Ingat, jangan ada yang mencoba-coba naik ke puncak siang ini. Puncak siang kapal ini sekarang menjadi kekuasaanku. Jika ada yang memaksa diri, aku benar-benar akan menyebar isi buntalan ini ke laut. Kalau kalian masih ingin berbicara, Pamanku yang akan mewakiliku. Sedemikian marahnya nakoda kapal pecak laut itu sehingga semua rambut yang berada di permukaan kulitnya berdiri. Dilihatnya Badrawati yang berada di puncak tiang yang tinggi dan bergayut di atas tali-tali itu memegang sebuah buntalan. Rupanya, tanpa setahu siapapun, buntalan itu telah dipindahkan dari peti ke dalam kain sarungnya. Hai bocah, apa yang kau maksud? Apa yang aku hendaki sudah jelas. Aku sudah capek berbicara. Aku ingin beristirahat sejenak. Jika kau masih ingin berbicara, pamanku yang akan mewakiliku. Pamanmu? Kau terlampau biasa melihat batas laut di kejauhan paman pembinaan bajak laut. Kau selalu memandang dan berharap barangkali di garis cakrawala akan nampak sebuah kapal dagang yang akan kau sergap dan dirampok segenap isinya. Sampai-sampai kau lupa ada tamu tak diundang di dalam kandangmu sendiri. Perhatikan baik-baik para awak kapal anak buahmu. Kau akan menemukan orang yang belum kau kenal. Sil, Sil, lagi membuat pekerjaan untukku. Eh? Kau siapa? Siapa kau, ha? Namaku Lari Angon di sana. Gila, Bagaimana kau bisa berada di dalam geladak kapalku? Karena aku merasa berkepentingan denganmu. Apa kepentinganmu denganku, ha? Aku ingin kau membebaskan semua orang, lelaki dan para gadis yang akan kau jadikan budak itu. Keparat! Anak-anak! Cepung orang ini! Ya! Ya! Ya! ya. Sambil bergelantungan di puncak tiang dan berpegangan pada tali temali, Badrawati tersenyum memperhatikan apa yang akan terjadi. Beberapa orang anak buah kapal berloncatan mengepung Lare Angon. Namun Lare Angon bersikap tenang. Matanya lurus dan tegas memandang ke arah Brahma Samudra. Jubah lelaki pimpinan pajak laut itu berkibar-kibar. Siapa sebenarnya kau, ha? Sudah aku sebutkan. Namaku Lariangu. Mengapa kau menggangguku? Aku tak suka mengganggu orang lain. Kecuali orang itu perbuatannya benar-benar keterlaluan. Di sana Brahma Samudra, aku minta kau membebaskan orang-orang yang akan kau jual itu. Tidak mungkin. <laughs> Permintaan itu tidak mungkin aku penuhi. Baik, jika demikian, keponakanku itu akan membuktikan ancamannya. Harta berbau darah yang berada di dalam bungkusan sarungnya itu akan disebar ke laut. Dan kau tidak akan memilikinya lagi. Kebarat! Serang dia! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! legoku dan mengacau kapalku. Bocah yang di atas itu telah membuatku pusing. Hmm. Iblis! Jika mereka berhasil ditangkap, akan kumakan bentak-bentak jantungnya. Pertarungan yang dahsyat itu terus berlangsung. Lare Angon harus berjumpalitan dan ada kalanya berguling-guling menghindari serangan demi serangan yang mengalir susul menyusul. Meski dikeroyok oleh sekitar 15 anak buah bajak laut, tetapi Lare Angon mampu melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, apa yang terjadi itu menarik perhatian anak buah Arat Maut di dua kapal yang lain. kaki laut yang berkelahi? Aku tidak tahu. Kalau sampai terjadi perkelahian, pasti karena kesalahpahaman. Harus ada orang yang ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Empat, dua orang mendekati kapal itu. Lihat apa yang terjadi. Iya, iya, iya. jauh lebih banyak. Bukan tetapi pemuda itu mampu membuat kelabakan mereka semuanya. Ia mampu berkelit dengan kesal dan menggelias sambil menyerang. Teriakan Brahma Samudra yang menggelegar itu mampu menghentikan perkelahian yang terjadi. Anak buahnya segera berloncatan mundur. Di antara mereka ternyata telah ada yang terluka dengan darah membasahi tubuh. Are Angon menatap mata Brahma Samudra dengan tajam. Bagaimana Kisana? Mengapa kau hentikan perkelahian ini? Apakah kau yang akan ngadoni pupuh terjun dalam perang tanding? Bukan main. Aku kagum kepadamu anak muda. Kau hanya seorang, namun kau mampu menghadapi semua anak buahku. Selama ini kau hanya melihat lautan. Kau mengira tidak ada yang mampu mengalahkan anak buahmu yang kau bangga-banggakan itu. Ha, marilah kita sudahi perkelahian ini. Aku menawarkan sesuatu kepadamu. Apa yang kau tawarkan kepadaku? Bergabunglah denganku. Menjadi kaki tanganmu dan menjadi perampok-perampok kapal? Iya. Tidak mungkin. Pekerjaan semacam itu, juga pekerjaan jahat yang lain, justru sangat aku benci di sana. Dan karena kau membenci pekerjaanku, itu Itukah sebabnya kau berusaha membebaskan orang-orang yang akan aku jual sebagai budak belian itu? Iya. Bebaskan mereka tanpa syarat. Para lelaki dan lebih-lebih para gadis yang akan kau jual itu harus kembali kepada keluarga masing-masing. Keluarga mereka tentu gelisah menunggu dan memikirkan nasib anak-anaknya. <laughs> Kau memang layak menggertakku ke sana. Kau mempunyai ilmu yang tinggi. Tetapi, aku masih mempunyai sebuah tontonan untukmu. Tunggulah sebentar. Bawa itu mari. Potong bersama-sama. Cepat! menunggu. Beberapa orang anak buah kapal yang semula mengepung rapat segera menuju ke sebuah sudut. Sebuah peti kayu yang cukup besar mereka gotong ramai ramai Tare Angon merasa penasaran, demikian juga dengan Padrawati. Bocah yang sedang bergelantungan itu terusik minat dan rasa ingin tahunya. Sebuah peti yang besar. Mendilik mereka menggotongnya beramai-ramai. Isi peti itu tentu berat sekali. Ya, aku harus berhati-hati. Aku yakin bajak laut itu pasti mengandalkan isi peti itu untuk menghadapi aku. Tapi, apakah kira-kira isinya? Aku akan mencarikan lawan yang seimbang bagimu anak muda. <laughs> Buka peti itu. Oh, Aneh. Mereka membuka peti dengan permukaan wajah dan rasa takut. Mengapa? Oh, berisi orang. Peti itu berisi orang. si peti yang telah terbuka itu. Demikian juga dengan Padrawati yang masih berkelayutan di puncak tiang utama. Lare Angon memperhatikan sosok tubuh yang berbaring pucat itu dengan seksama. Entah mengapa, keadaan orang yang berbaring di dalam peti itu membuat Lare Angon merasakan kulitnya berdesir. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu, hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.